Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wa lahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam eh, program belajar bahasa Arab di Akademi Nur ini. Dan ini merupakan episode ketujuh kita. Eh, masih di kitab yang sama Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Ini yang kita coba jadi pegangan kita walaupun memang tidak seperti kita belajar di eh, tatap muka ya. Ini nanti ada beberapa eh, segmen kita tinggal, kita skip tapi ini tidak menghilangi uh, urgensi atau tidak menghilangi substansi dari belajar bahasa ini tadi ya. Kita di halaman 14. Saat ini kita di halaman 14, tema kita adalah al-aswatu wa fahmul masmu'. Ya. Al-aswat wa fahmul masmu'. Al-aswat itu adalah suara, bagaimana kita mengucapkan. Awalan al-aswat. Awalan al-aswat. Tapi kita mungkin yang ambil di al-aswatnya untuk fahmul masmu' di halaman 15 sampai 16 ini. Ini kita skip ya kita ambil yang fahmul uh, yang al-aswadnya saja. At-tadribul awal. At-tadribu al awal, Latihan yang pertama. Perintahnya istami' wa'a'id. Dengar dan ulangi. Dengar dan ulangi. At-tadribul awal. Istami' wa'a'id. Ya, jadi saya ucapkan nanti kalian ikuti khalidun khalidun ya pengenalan huruf kha kha khalidun khalidun baik khalil khalil khalil ya kemudian khaulah khaulah khawlah. Lanjut. Khadijah. Khadijah. Khadijah. Bi khairin. Bi Ya, jadi pengucapan huruf kho itu dia ada sedikit getaran saja, sedikit saja getaran sebetulnya, nggak terlalu kho kho gitu, nggak terlalu kali. Tapi Khalidun, Khalilun, Khaulah, Khadijah, Bikhairin. Ya, dan dia tidak juga sama seperti ha, Halidun, Halilun tidak, tapi kha, ada getaran sedikit tapi tidak terlalu kuat. Ya, sekarang coba ikuti. Khalidun, khalilun khawlah khadijah bi khairin baik itu at-tadribul awal sekarang nantakilu ila tadribis tani kita pindah ke latihan yang kedua at-tadribus tani istami' wa a'id Perintahnya sama, istami' dengarkan dengan baik, wa'id dan kemudian diulangi. Ya. Ini kita dibedakan antara huruf kha dan ka. Kha dan ka. Ya, karena banyak orang kadang sulit membedakan huruf kha dan huruf ka. Tapi alhamdulillah kita biasanya lisan Indonesia itu lebih mudah ya. Tapi kalau di luar sering e, sulit membedakan antara Khalid dengan Khalid Ya, sekarang mereka baca kho-nya k gitu. <clears throat> nah, ini dibedakan di sini kharra kharra karra ya. Karra. Jadi kh ada kh kh ada sedikit getaran. Kalau k dia k gitu ya. K, k ada getaran. Kharra. Karra. Khabir. Kabir. Khusuf. Kusuf. Khana. Kana. Khawiyah. Kawiyah. Ya. Coba sekarang ikuti. Kharra كرة خبير كبير خسوف كسوف خان كان خاويه kawiyah. Ya, bisa dibedakan ya antara huruf kha dan huruf ka. Dan ini berada di awal kata. Sekarang yang kedua di tengah kata. Nakhirah. Nakhirah. Nakirah. Makhara. Makara. Fikhakh. فكاك نخير نكير مخرم مكرم Ya, sekarang ikuti. Nakhirah. نكيره Makhara. Makara. Fikhakhun. Fikakun. Nakhirun. Nakirun. Mukharram. Mukarram. Baik. Ini huruf yang berada di tengah. Huruf kha yang ada di tengah. Yang sekarang yang terakhir fakha fakka ya kan bisa sekali perbedaannya kan masakha masaka sakha saka maslukhun maslukun nasakha nasaka ya Ulangi dan ikuti. Fakha. Fakka. Masakha. Masaka. Sakha. Saka. masluhun Maslukun. Nasakha nasaka. Baik, ini latihan yang kedua. Dan sekarang kita coba untuk dipraktekkan di bacaan Al-Quran. Ya, dengarkan dengan baik dan kemudian ikuti. Tapi untuk tahap pertama saya bacakan dulu, nanti kalian ikuti. At-tadribu thalith. Latihan yang ketiga. Istami' wa'a'id. Istami' wa'a'id. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini surat Ad-Duha ayat ke-4 ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, titik tekannya adalah pada huruf kha-nya. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ya ayat selanjutnya فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة Ini surah Maryam ayat 59. Kita lanjut. فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين الزمر ايه دوا ايه لنجد يخلقك يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق masih di surah Az-Zumar ayat 6 وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ Surah Muhammad ayat 38 خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Al-Qamar ayat 7 dan ayat yang terakhir Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل Surah Al-Hadid ayat 23 sampai 24. Nah, ini coba kalian ikuti ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. akhiratu khairul laka minal الأولى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات lanjut فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة Baik, kita ulangi. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ Kita lanjut. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Lanjut. يخلقكم fi بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق Kita ulangi. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق Oke, okay, kita lanjut lagi ya. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه lanjut خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ya bagi kalau yang ketinggalan bisa di stop videonya nanti diulangi lagi begitu dan ini terakhir agak panjang والله لا يحب كل مختال فخور Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Oke, kita ulangi ayat terakhir ini. والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل Ya, ini dia tadi ya. E, cara pengucapan huruf kha ya, huruf kha di dalam Al-Qur'an. Begitu juga di dalam percakapan berbahasa Arab. Jadi dia berbeda dengan huruf K, berbeda juga dengan huruf e, H, ya, dan huruf-huruf yang lain. Dan memang seperti kita katakan di awal tadi, penyebutan huruf kha dan huruf k ini kalau bagi kita orang Indonesia itu sedikit lebih mudah. Namun bagi orang luar ini kebanyakan sering ter, terbalik antara kha dan k. Di Indonesia kalau saya perhatikan yang sering terbalik itu antara jim dan zai atau zal ya. Itu kadang orang baca jim itu jai, tapi baca e, zai itu ja. Nah, ini sering terbalik <clears throat> tapi di sini dia dibedakan antara huruf kha dan huruf k. Baik, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, e, saya kira ini dulu untuk episode yang ketujuh. Kita sampaikan di Al-Aswad saja ya.